Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahil wahidil qahhar Al-azizil ghaffar وصلي على نور الأنوار وسر الأسرار وطرياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأحيار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 Wa qala an sallallahu alaihi wasallam itu baru dak cenah heureuy eta tah. Hei. Ulang ngobrol wae eta barudak eta. Ya, Asa ngaji di Pak Uda nya iki. Innama bu'istu liutammima masalihal amal Wa qala Syekh Tajuddin As-Subghi Wa syukrul mun'imi Wajibun bisyar'i Allahumma hidayatan lissawab Pengatur waktu, penata acara yang saya hormati wabilusus segenap para panitia penyelenggara Tabligul Islamiyah yang dikaitkan dengan syukuran atas nikmat Allah berupa telah berdirinya masjid yang sangat megah. Pasti hargana saeuheun ya. Ismal kaitung kunin ini ini ya duitnya ya. Tapi kita merasa bangga dengan pembangunan masjid ini, masya Allah begitu indah. Cuma ada kekurangan tiang yang di dalam sedikit. Harusnya banyak tiang di dalam supaya ketempona pinuh wae. Jujur ini hasil proses perjuangan dan pengorbanan para panitia. Sehingga apa yang telah dikorbankan para jamaah, para panitia pembangunan masjid itu akan menjadi saksi di umil mahsyar. Dan masjid ini jadi kendaraan nanti di umil mahsyar. Jujur, ini masjid apa namanya? Masjid Nurul Hidayah akan manggil kita nanti di umil mahsyar. Menjadi kendaraan yang mengantar kita ke gerbang surganya Allah. Di mana nyebrang siratal mustaqim, maka masjid yang kita bangun itulah kendaraan kita. Eh, yang nyumbang gede, ayo naik duluan. Uh. Nyumbang gede, panggulana naik, di paimbaran diuk nage. Yang nyumbang sedeng, oh di tengah-tengah. Uh. Yang nyumbang sedikit, nu oh, kolong bedung. Ya biarin, yang penting ke bawah. Tapi nak kudu pageh besi ragrag. Yang nggak nyumbang, sorry ya, dadah. Eh. Kasihan deh lo. Masjid pengen ngikut, takut itu serotol mustaqim di bawahnya neraka. Kamu siapa? Kan dulu tetangga. Tetangga masjid? Iya. Waktu dibangun ngasih uang enggak? Oh, enggak. Nyumbang tenaga? Enggak. Nyumbang pikiran. Maksudnya apa masjid? Ketika kamu nggak ngasih uang, nggak ngasih tenaga, tapi kamu nyumbang pikiran. Maksudnya nyumbang pikiran, masjid sudah dibangun, kamu ikut berjamaah, ikut memakmurkan masjidnya. Nah, itu saya ikut. Berjamaah tiap hari, tiap waktu. Tadarus bahkan saya di masjid. Iktikaf saya di masjid, ikut pengajian di masjid. Kata masjid, oke, okay, masuk. Di samping kohkol nu penting kabawa bener daripada teka bawa, sok sia lompat di jembatan ih apalagi bagi yang membangun masjid jangan ragu harta yang kita korbankan buat masjid Allah akan bikinkan gedung di surga man bana masjidan fil ardi banallah baitan fil jannah air teh ya Ya ya ya air putihnya ada gak Mas, ya kopi hitam dan susu eta sasajen aing eta <laughs> Ya minuman favorit saya empat bu minuman favorit saya yang pertama air putih kedua air teh hangat ketika kopi hitam ketiga yang keempat susu itu di waktu minumnya air putih dari bangun tidur sampai asar sore itu air putih menurut dokter kalau dari pagi sampai sore minum air putih itu menguras racun yang ada di dalam tubuh kita oh tegaul si akarak nyaho dari asar sampai isya itu air teh hangat menghangatkan badan dari isya sampai jam 12 kopi hitam saya waktunya begitu dari jam 12 malam sampai pagi lagi itu susu yang ujungnya hitam maksudnya naon sia naon susu ujungnya hitam si nyengir kunaon nyengir ya maksudnya susu di kopian astagfirullah ngeres nini nini ngeres ih amit amit ay. susu di kopi kalau susu murni doang tanpa kopi itu kesenengannya lurah kuwu eta seneng na eta kuwu mantaku lintuh bae beteng na eta nyusu wae berarti cocok merek susunya cacing sih <laughs> ya. Alhamdulillah ya kuwu kita itu keturunan Korea sipit tuh percis banget Korea Mudah-mudahan apa yang telah dikorbankan para panitia pembangunan masjid insya Allah menjadi tabungan amal soleh. Rizki, usaha, ekonomi Baik yang tani, yang ngebun, yang dagang Yang jadi supir, yang jadi karyawan Pebisnis, pengusaha Mudah-mudahan semakin diberkahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Buat bekal ibadah Tentunya gak Gak ujuk-ujuk pengajian terjadi Ada proses pengajian ini Melewati proses dulu Prosesnya apa? Ada perjuangan dan pengorbanan para panitia Perjuangannya apa? Udah lama panitia nandain tanggal. Pengen ngundang Asep Mubarok. Jangan cuma lihat di HP, di YouTube. Kata panitia waktu datang ke rumah saya. Pengen ngelihat asli genekna Asep Mubarok. Nah, panitia ngomong gitu kainnya ta. Yang dulu genek na. Terutama Pak Ayub tanu ngomong gitu kain ta. Mana Ayub dah? Cekek yang ayu. Itu perjuangan. Jauh-jauh dari sini berangkat ke Cikampek ke rumah. raresek deh. Rusuh. mea cai aing di situ. Hasil tidak perjuangan dilanjut dengan pengorbanan. Apa pengorbanannya? Harta, tenaga, pikiran. Harta dikorbankan, ada tenda, ada panggung, ada sound system, ada kamera. Maaf, jujur, ini bukan milik panitia, bukan. Punya orang lain. Tapi dipasang malam ini di sini karena dibayar pakai harta para panitia para jamaah. Betul. Tahu lunas belum tuh? Son, lunas can. Encan atau kamu aing. Pokoknya can lunas ngendong di dia, tungguan di PKI isu. Oh, terima kasih atas dukungannya, terima kasih. Harta dikorbankan, tenaga dikorbankan. Masyarakat, bapak-bapak, para santri, banser dari barisan serbaguna GP Ansor. Alhamdulillah ngorbanin tenaga. Ngebenahin ini tempat, Alhamdulillah supaya nyaman yang hadir. Belum ibu-ibu, Masya Allah ngorbanin tenaga, masak dari pagi. Goreng endog, sayur lada cabe ada lagi ikan asin digoreng tadi kok Asep tahu kan tadi nggak nyatu <laughs> tadi udah makan tenaga dikorbankan pikiran dikorbankan dag digdug gemeteran hati panitia takut Asep Mubarok nggak datang tiga hari sebelumnya Pak Kowo ini udah smsan, an WA hey Tiga hari lagi. Ya. Pagi-pagi kering kuwu lagi. Bambang deh, bambang Nggak ganggu aing we Bambang Bang bang kali lima go bang. Kering pagi bang bang. Kubu. Haji mau berangkat jam berapa? Balas kau jam sabar hawa bebas pusing kuwu dikitukan. Habis sholat asar jam 4 saya udah nyiapin mobil Baru naik kaki sebelah ke mobil kering Bang bang deh. Pak Haji posisi di mana? Karak naik cokor sabelah Piraku suku aing kudu di video Hmm. Begitu saya nyampe ke sini barulah berdarah lagi itu Pak Lurah Pak Oh, oh Syekh Barok datang. Alhamdulillah. Ya karena berat. Hajat ini bukan hajat pribadi, hajat masyarakat. Yang namanya hajat masyarakat tentunya berkaitan dengan warga. Yang namanya warga kebagi dua. Ada yang pro, ada yang kontra sama panitia. Kalau ada masalah dalam acara ini, Asep Barok gak datang. Maaf, kalau yang pro ya ngupahan bayar nu pro mah sabar ujian ya mah tapi nu kontrak lain deh bebe akan mah hidup bebe akan nyalah ke kenana lah kita percaya saya tak jadi panitia terus mah galak tu deh pelit deh gus galak pelit aja nu gitu di dia aja nu gitu di dia ah sia udon kabatur ayo ayo awas ini pengajian ulah ya fitnah wah di dia mah wah nu saya yakin semuanya mendukung alhamdulillah alhamdulillah dari perjuangan dan pengorbanan dibungkus dengan satu bungkusan yang mulia namanya pengajian pangaos Pengajian dari kalimat pengajian. Apa artinya pengajian? Harga. Disebut juga ini pengaosan. Pengaosan dari kalimat pengaos. Apa artinya pengaos? Harga. Cocok dengan jaminan. Barang siapa yang melangkahkan kaki menuju majelis ilmu, berkumpul dengan para ulama, para kiai, para asatid, Pulangnya mereka dapat ilmu, dapat doa, maka insya Allah mereka yang pulang dari pengajian akan menjadi orang-orang yang berharga di hadapan Allah. Amin ya Allah ya Rabban. Amin ya Allah ya Rabban. Cuma yang saya sayangkan yang paling kompak di mana-mana pengajian cuma ibu-ibu. Maaf Pak, bukan muji di depan ibu-ibu. Kalau laki-laki urusan pengajian bapak-bapak susah Makanya saya di Kerawang kalau ngadain pengajian jarang ngundang bapak-bapak. Olok undangan. Disebarkan ke bapak-bapak 100 undangan udah datang limaan. Aki-aki kabeh. Nu opat molor, nu hiji batu, Yang jadi mamagahan karpet di majelis. Mending ngondang ibu-ibu teolok undangan Ibu-ibu cukup satu undangan disebar ke satu desa yang datang seribu. Hebatnya ibu-ibu. Ngan olok kejo. Kehelas ya ulah KM praks ya. Ngan ibu-ibu teh olok olok kejo. Kalau nyuguan ibu-ibu nggak ngitung menit, Pak. Detik aja habis tuh makanan. Dia songken cau jeruk ke ibu-ibu. Tat tinggal piringnya nyuguhan bapak-bapak ama awet tuh awet tuh tuh tuh tuh eh dele dele yuyun tati nunung eh aci eh bah yayah eh itu dele tuh dele namanya jatuh tuh tuh tuh jeruk jeruk cau awet awet bapak-bapak ama iya tadi di rumah kungu di sono jeruk cau awet bapak-bapak makan arye baik luak liuk eta modus nempok batur meleng batur meleng cawu lengit hiji eta bapak-bapak di kantongan ku bapak-bapak ibu nggak percaya sok kodok na kantong celana bapak-bapak pasti ayah cawu cawu na menang mesek deh cawu raja hmm. raja bulu hmm. Cicing sian ini ini milunya ngirkos kos nungarti bias ya Cicing cicing. Ya urusan nungora cicing cicing. Allah kari <laughs> Makanya mudah-mudahan ibu-ibu dipanjangkan umur amin. Soalnya pengajian ibu-ibu paling, paling paling banyak ramai di mana-mana ibu-ibu. nggak kenal lelah ibu-ibu urusan pengajian. Pagi-pagi ada minggonan rutinan datang. Meskipun di rumah banyak pekerjaan, rela ninggalin pekerjaan, cucian ditinggalkan. Gebay nyuci mah balik ngaji. Ayah nu gitu ayah. Bahkan ayah nu nekat ibu-ibu ke pengajian membawa cucian. Ek nyusuh kiai merenang. Ih amit-amit. Ya hebat dah ibu-ibu. Oh, komplit darah ratang kabeh yo. Cairan kopi susu. Oh. Atas ya, Pak. Atur nuhun, Pak. Thank you very much. Menang apalkan tadi ayatnya. Tapa jajarkan ditata rapi ya supaya indah kelihatannya. Atau gelas kosong mau lah Pak. Oh buat aqua bener. Lamun tadi gelasan minum aqua di dia keur ceramah siga dina beus aing. Pan ieu mah panggung. Nah. Sesajen belum komplit. Mudah-mudahan pengorbanan para panitia rizki yang disodakohkan untuk pengajian malam ini jadi nilai ibadah Insyaallah bakal gak bakalan jadi rugi orang rajin sedekah. Karena Rasulullah nggak pernah bohong. Rasul menjanjikan mana kosomalun min sodakotin bal yazdad bal yazdad bal yazdad sampai tiga kali Rasul mengulang harta yang kau sodakohkan di jalan Allah untuk ibadah maka itu harta bukan hilang justru bakal ditambah ditambah ditambah amin Bahkan insya Allah rizki yang kita sodakokan buat pengajian ini jadi umpan Allah segera mendatangkan rizki yang belum diturunkan untuk kita. Istanzilur rizki bis sodako Umpanin rizki dari Allah dengan apa umpannya? Bis sodako Dengan sodako Mudah-mudahan jadi amal soleh. Amin. Wabilusus. Para alimin ulama, para kiai, para asatid, guru-guru kita yang sama napati, di haflah mubarakah yang sangat saya hormati. Kita doakan para ulama, para kiai dipanjangkan umurnya. Bo, aminkan yang semangat. Kalau benar ngaku cinta ulama kiai, kiai didoain, amin, semangat. Tadi aing tengah doa siya amin. Pak belit siya. Kita doakan para ulama para kiai dipanjangkan umurnya, ditambah-tambah sehat walafiat, tambah-tambah barokah ilmunya, tambah-tambah milik rezekinya, tambah-tambah istrinya. Kenapa? Kenapa? Ada apa? Hah? Itu nini nini salah ngaprek amin terjadi kunaon eta. Ya, Merasa kagok aing dulu nanti nah, atuh kan aminkeun bae. Bapak-bapak setuju? Oh, luak liuk akan pamajikan anak siunen gitu. Ibu-ibu setuju? Pasti. Biar doa yang terakhir jangan dulu. Daripada saya turun ceramah dicekek nini-nini. Yang penting para ulama para kiai panjang umur sehat walafiat berkah ilmunya berkah rizkinya dikasih turunan yang soleh dan solehah yang mampu melanjutkan perjuangan perjuangannya amin ya Allah ya Robban alamin. Wabil khusus aparatur pemerintah setempat baik sipil TNI Polri, Pak Lurah, Pak Kubu beserta jajarannya yang saya hormati, mudah-mudahan dijadikan pemimpin yang amanah. Hadirin hadirat rahimakumullah, Allah wa iyyakum ajmain. Marilah kita bersama-sama manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap Allah curahkan selama-lamanya kehariban junjungan Nabi besar Muhammad Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada para keluarganya, sahabatnya, para tabi'in atau tabi'in, para ulama-ulama salihin juga para pengikutnya khusus. Kita yang hadir pada malam hari ini mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzmanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagian fungsi didirikannya masjid selain usisa alat takwa khusus untuk bertakwa, khusus untuk bersujud kepada Allah Fungsi yang lain adalah untuk pembinaan tauhid, pembinaan akidah. Fungsikan masjid kita untuk membina akidah-akidah umat Islam khusus anak-anak turunan kita. Supaya dia mengenal Allah, mengenal Rasulullah. Supaya dia mengenal para sahabatnya Rasulullah, para tabi'in atau tabi'in, para wali-wali Allah, para ulama-ulama Allah munculnya dari masjid. Insya insya Allah. Mangga wilujeng abunten, mangga wilujeng. Bu. Bu. kadi atau malota tak kadi. Look at me, look at me. You and me look-lookan. Padahal dulu, ini <laughs> ya, kursinya nggak enak nih, ada kursi plastik aja saya. Saya biasa kursi plastik kak. Yang nyeting asa lu main engrek nok ya mah. Ya, Ih. atuh heuh, beres aing ceramah nok jadi opat aing jadi. Bangku plat nah, bangku plastik aja. Eh, terima kasih. Masya Allah. Tos, nu iya, nu iya abdi mah iya, tos. Akang dirinya, Ustaz di dia orang kakaretaan jeng aing di so akang di belakang dirinya eh, tangannya di sini sambil mijit saya maksudnya pengawal pribadi saya ini jangan macam-macam sama saya dua macam saja bu jadi fungsi pertama untuk mengenalkan anak-anak kita kepada Al, Allah kepada Rasul Rasulullah di zaman-zaman ini perlu diketahui banyak rampok-rampok iman akidah berkeliaran di mana-mana pura-pura pakai baju-baju Islam nama-nama Islam tapi ingat diperhatikan diwaspadai dalamnya adalah rampok-rampok iman akidah jangan kejebak udah masuk ke kampung-kampung kita Ya Allah, udah dari dulu emang terjadi, nah sekarang semakin merajalela sudah dikasih kesempatan, semakin berkembang. Muludan haram, rajaban haram, tahlilan musyrik, marhabaan haram. Banyak yang seperti itu, banyak gak? Ada gak di Brebes? Loba. Buat dia memitina itu. Ya Allah ya Rabbana, haulan ulama haram. Yang mati mah mati aja nggak perlu diingat-ingat nggak ada dari sononya enak ngomongnya ya nah nanti uh tidituna baik uh eh, tidituna di Cikampek aja nuk gitu di Kerawang tatangga aing aja itu punten ya Sundana kasar Karawang sami ku aing nurutan ti dia eta bener di Kerawang nyelap ayah cuma Sundanya kasar gen baik kasar gen baik kasar Sundana dah kuring makhluk kasar lain makhluk halus ya iya pan kada lo iya kasar saya mau haulan saya mau muludan dengan santri-santri ada orang mahasiswa nanya di jalan kemana Pak Haji muludan oh tidak itu Pak Haji aing enak kan? Terus sangka ya tetangga aing nyelap aya nu kieu Aisyah ngomong non bieu Yang muludan eueuh ti na Pak Haji ngomong gitu hee, ayeuna aing nanya sia ira hati ditu maksudnya non Pak Haji Aisyah maksudnya naon tadi iya Pak Haji muludan ewe tidituna, gitu. Eh, heuh ayeuna nanya si anak irahati ditu lamun cek sia bulu dan eweti dituna nah, aina aing nanya sia ira hati ditu panggih jeung sa sia di ditu mawa naon sia ti ditu iraha sia rek ka ditu deui mungkin liur eta jelema dikitukeun kok Pak Haji jadi kitu bongana sia kitu atuh lamun embung di kitu-kitu nya ulah kitu tah kitu, -kitu. Eh, sok emprak lah, aing kagok nak lah makana ulah nah naon tengan eueuti dituna eueuti dituna maaf bu maaf kata siapa mulu dan gak ada dari sononya ada lah memperingati maulidnya nabi sudah ada dari sononya Mungkin yang jadi masalah itu merayakan ya, pakai tenda, pakai panggung mulu dan memang belum ada di zaman Rasulullah. Logika sejarah saja. Ya Rasulullah mau nyewa tenda kemana? Can ayat tukang son. Tapi memperingati maulidnya, membacakan maulidnya sudah ada dari zaman Rasulullah. Bahkan Rasul pun menceritakan kejadian kelahirannya. Itulah peringatan maulid. Kata, kata siapa bid'ah? Bahkan hebatnya Maulidur Rasul, Rasul sebelum dilahirkan ke dunia sudah banyak para nabi-nabi yang lainnya menceritakan bakal lahir Nabi Muhammad. Ini hebatnya Maulid Nabi Nabinya belum lahir tapi sudah banyak yang menceritakan. Nabinya belum lahir tapi sudah ada yang memperingati maulidnya Nabi Muhammad SAW. Kalau film tanpa disoting, film langsung ada. Ini super canggih. Biasanya film disoting dulu baru ada filmnya. Ini mah tanpa disoting tapi film ujung-ujung ada. Rasul belum lahir ke dunia tapi sudah banyak yang memperingati bakal lahir Nabi Muhammad. Inilah untungnya kita jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Manusia yang paling sempur, sempurna. Setuju? Setuju? Harus setuju. Nggak ada tandingnya. Bahkan Allah sebelum menciptakan apapun, yang pertama kali Allah ciptakan adalah nur, cahaya. Ketika Allah menciptakan nur, cahaya, Allah berfirman, "Khalaqtuka wa tuka bi Muhammad." Hei cahaya, aku ciptakan kamu dan aku kasih nama kamu dengan nama Muhammad. Berarti yang Allah ciptakan pertama kali adalah nurnya Nabi Muhammad. Nurnya Nabi Muhammad. Setelah menciptakan nur Nabi Muhammad, barulah Allah menciptakan aras, lauhil mahfud, kolam, dicipta dari nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya nama Rasulullah itu jadi wasilah. Terdiri daripada empat huruf mim, ha, mim, dal, Muhammad itu huruf wasilah. Mim yang pertama Muhammad maujudul khalaik bisababi. Adanya seluruh makhluk sebab Allah mengadakan Nabi Muhammad haknya Muhammad hayatul khalaik bisababi hidupnya seluruh makhluk sebab Allah menghidupkan Nabi Muhammad mimnya yang tengah Muhammad mautul khalaik bisababi matinya seluruh makhluk sebab Allah mewafatkan Nabi Muhammad Dalnya Muhammad dukhulul khalaiklah jannah bisababi. Maksudnya hamba Allah ke surga sebab Allah yang mempersilahkan Rasul masuk surga duluan. Insya Allah kita nanti ada di belakang Rasulullah SAW. Pertahankan akidah kita. Ahlu sunnah wal jamaah harga mati tidak ada tawar menawar. Betul. Karena hanya kita yang memuliakan Rasulullah tiap maulidnya, tiap rojabnya, tiap hijrahnya. Yang lain nggak ada. Justru mengharam-haramkan yang lain. Betul nggak? Apalagi video ceramah yang baru kemarin-kemarin di YouTube ada tuh yang menghina muludan. Apa ceramahnya? Isi ceramahnya daging ayam, daging kambing, daging sapi yang dimasak lalu disuguhkan kepada yang muludan maka daging ayam, daging kambing, daging sapi najisnya seperti najis babi. Itu kan ulah keterlaluan. Kalau memang lu gak seneng, ya diem aja. Tolonglah mampu saling menghargai perbedaan. Betul gak? Kita yang seneng muludan gak pernah ngeledek orang yang gak seneng muludan. Tapi yang gak seneng selalu ngeledek tiap saat. Ya kita juga gak bisa diem. Kita punya dalil, ada hujah, ada sejarah, ada dalil Qurannya, ada hadisnya. Komplit. Gak sembarang asal ikut-ikutan kita enggak. Memperingati maulidnya Nabi Muhammad Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ini kesempurnaan Nabi Muhammad Supaya tambah kuat akidah kita Jadikan fungsi masjid diantaranya di samping buat usisa alat takwa Untuk sujud kepada Allah Tapi jadikan fungsi masjid untuk memperkuat akidah-akidah kita Terutama anak-anak cucu kita Saya khawatir Pak Pak Ku berhenti banyak penerusnya Pak Dewan berhenti banyak penggantinya Pak Jokowi belum turun masih banyak Pengen yang jadi presiden apalagi artis jutaan mungkin calon artis artis Jaipong udah disiapkan di Karawang ada ada festival Jaipong blang blang blang blak tung ting tung tung tatangga aing eta artis rock pop udah disiapin sama RCTI Indonesian Idol dua poe aing latihan eta artis ngebor udah disiapin sama Indosiar Akademi nih nih nih nih ih amit amit tak eta seminggu, saminggu aing ngapalkeun tapi calon pengganti imam di masjid, calon khotib, calon muadzin, calon ulama, calon kiai, susah cari penggantinya. Ini yang kita khawatirkan. Masjid mewah miliaran tapi tidak nyiapin untuk pejuangnya di masjid. Sayang. Siapkan anak cucu kita. Insya Sementara ulama-ulama sepuh sudah mulai wafat. Dipanggil sama yang punya Allah. Gak takut saya Ribuan orang bodoh mati gak takut Gak bakalan jadi musibah Tapi satu ulama wafat Bakal jadi musibah Ilmu tauhid gak bakalan hilang Tapi ulama-ulama ahli tauhid yang diwafatkan oleh Allah Ilmu fikih gak hilang Tapi ulama-ulama ahli fikih yang diwafatkan oleh Allah ilmu torikoh gak hilang tapi ulama-ulama ahli torikoh yang diwafatkan oleh Allah ini dunia bangunan Allah yang dibikin nama Allah udah goncang bu pak paku-pakunya udah diangkat sama Allah pakunya secara dohir gunung-gunung udah pada hancur secara batin sebagai penguat dunia adalah ulama-ulama Allah sudah mulai satu persatu dikembalikan kepada Allah goncang deket karena kiamat mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang ikhlas semuanya orang-orang yang mukhlisin alahuddin insyaallah kita dipertemukan dengan ulama-ulama Allah di yaumil mahsyar amin ya Allah ya Rabban ya Allah ya Rabban Amin. Rasulullah manusia paling sempurna belum dikelar ke dunia namanya sudah terkenal ini hebatnya Rasulullah belum lahir tapi nama udah terkenal. Bahkan Nabi Adam udah tawasul. Nabi Adam aja tawasul. Makanya siapa yang ngomong tawasul gak ada dari sononya, tawasul muslik berarti gak ngaji Quran, Gak ngaji sejarah. Ada riwayat Nabi Adam tawasul sama Rasulullah sampai doanya istighfarnya Nabi Adam diterima oleh Allah. Ketika Nabi Adam diturunkan dari surga ke dunia, Gara-gara satu kehilafan Nabi Adam sampai dipisah dengan Siti Hawa, Hawa diturunkan di Jeddah. Nabi Adam diturunkan di satu tempat namanya Bud. Sekarang terkenalnya India. Sujud Nabi Adam di atas batu yang menghampar luas, nangis tobat sama Allah, gak berhenti bibir Nabi Adam membaca doa istighfar sambil sujud, sambil nangis, Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana dhalamna anfusana terus dibaca sambil nangis saking banyaknya tetesan air mata Nabi Adam di samping batu tumbuhlah rumput-rumput hijau subur karena setiap detik menit tersiram dengan air mata Nabi Adam Berapa tahun Nabi Adam sujud? 100 tahun sujudnya. Sujudnya 100 tahun. Nah kita umur baru-baru nyampe 100 tahun, sujud 100 tahun, umur aja nggak bakalan nyampe. Kita mah dibawa sujud sama imam semenit aja udah pegel tuh leher. Kadang imam di depan masih sujud, kita di belakang udah ngangkat kepala. <laughs> Nengok ke depan imam masih sujud, nyusul lagi sujud lagi. Kan eta malah ikat aja gitu cek malaikat aing kumangan nilai na iya di tengah rokaat sujud nati lukali sahwi ge lain untuk malaikat teheri, lamun malaikat heris geus ditocos bujur jelema kitu aisyah nanaonan i sujud ih amit amit wah kabetah orang mah ibadah perasaan DKM salah beli sajadah Sajadah nama per mental hulu tungteng apalagi teraweh Oh, imam husyuk teraweh telaku teraweh <laughs> imamnya metik tanpa gigi aki-aki aki-aki imaman teraweh Allahu Akbar lu di tukang harareai kabeh uh. jajaran harap geus nyender karena tembok kararieu aki-aki ngimaman terawih telaku karena kisah rokaat bis digotong ke budak ngora selap kena beduk cek aki-aki gua blok yang diperkosa itu depecat eta imam diganti imamna ku ustad muda Uhuhuis. sewaan imamna di Itali saha ustad Valentino Rossi cross hmm, hmm, hmm, hmm. laku eta imam begitu tanpa rem guas dileyak tuh Bilal Nasarwana provokator eta Bilal makanya teraweh maca solawat teraweh di masjid percis ngepung bangsat Sallallahu alaihi Muhammad Aisyah solawat apa ngepung maling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 Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun antum ta'budun wa antum abdun ma'bud wa la ana abdu wa antum antum abdun ma'bud lakum dinukum waliyadin. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ni ni ni ni teu milunangtung. Ni ni ni ni diuk bae. Ha, ha. Baស Lang tem bay siung sớm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 imam ngos-ngosan cek hmm. <laughs> cek malaikat lebok ulah batur siaga capek Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Allahu Muhammad Allahu Akbar Aisyah rekamarana Astagfirullahaladzim Tapi aneh Imam itu nulaku ayo sia ya. ngan resiko na berat lamun imam geger bagian gitu bubar traweh nini nini 15 rute nol lima aki-aki nilep hulu na nyungsem balik teraweh digarotong <laughs> bah pulang teraweh digotong mabok teraweh. Oh, teraweh mabok ya bayar Iya, imamnya ngoplos. Jadi sebelum mengimaman itu ustad minum dulu kerating deng, dioplos amatai tai kebo. Eta ngarana imam goblok, nyiksa, buat terusin jauh kalau nyarurung sem tinaruku karena sujud nilap ngudagi imam-imam edan eta ya, ih maca Fatihah terjelas tajwid makhraj yang penting alhamdulillah cepat nyampe ke markas amin Cik atuh euy eh, hasil pengajian teh salat jadi jadi husu atuh teh husu ge tumanina hasil pengajian Allahu akbar nikmat takbir Ibu yang pernah ke Mekah, haji, umroh pasti merasakan nikmatnya sholat Masjidil Haram. Dari mulai adzan udah nikmat tuh adzan, ada kiroat dalam Islam, ada seni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masjid enak banget tuh adzan. Orang-orang di hotel, di swalayan, di maktab pada lari, kesedot masuk ke masjid. Beda sama di Karawang, orang dengar adan pada mental. Di Karawang. Ayo di dia. Sarua. Bukti dia mimitina ya. Begitu masuk masjid, lihat Ka'bah nangis, merasa malu lihat Ka'bah. Qomatu muadzin الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح Qad qamatis salatu qad qamatis salat Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah Mulai imam di depan berkumandang Astagfirullah Songu sufufakum luruskan saat Allahu Akbar Bilal ikut teriak Allahu Akbar Perasaan tuh ngedadak lupa mau ongkos 30 juta Nikmat Bismillahirrahmanirrahim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 ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم Imam baca Yasin nggak ada yang kaget di sana. Nikmat dengerinnya. Coba kalau di masjid ini nulu hidayah. sholat maghrib imam baca Yasin. Yasin yang di belakang. Oh. Asin ulama. Uh, <laughs> duduk, duduk, duduk. <laughs> Di Mekah nu nikmat. Allahu akbar. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamd nikmat. Insyaallah berkah pengajian ini yang belum nasib yang bisa yang belum bisa merasakan nikmatnya sujud di depan Ka'bah, yang belum bisa merasakan baca salawat di depan makam Rasulullah, berkah pengajian malam ini yang belum nasib yang ada di sini insyaallah pada nasib. Amin. Bisa merasakan nikmatnya sujud di depan Ka'bah, bisa merasakan nikmatnya baca salawat di depan makam Rasulullah wasallam baru ngucapin assalamu alaika ya Rasulullah udah banjir air mata kita saking malunya sama Rasulullah hayang kadar itu hayang geus daftar nancan. reki berangkat nas ya uh daftaranana mimpi ah, ngimpi setan daftar sama siapa sama Allah yang punya Mekah Madinah bukan orang kaya maaf banyak orang kaya gak nasib Bahkan ongkosnya udah lunas, belum berangkat-berangkat udah dua tahun gara-gara ayah neng Covid, neng corona. Belum ada nas. Karena yang punya Mekah Madinah Allah. Kalau kita belum punya ongkos buat berangkatnya, duluin aja daftar sama yang punya Mekah Madinah. Siapa? Allah. Kapan daftarnya? Tuh habis sholat kalau benar hidup masih merasa butuh sama Allah, rajinlah minta sama Allah karena Allah nggak pernah bosan dimintai sama kita. Justru sebaliknya kita yang bosan minta. Wirid mah wirid numpuk. Amalan mah amalan tiap kiai didatengin, dimintain amalan, dibaca mah henteu. Sing galoler di natas. Ya nu dompet aya wiridan. Setahun terbuka buka Begitu terbuka urupnya hilang begitu dibaca salah maca kudu nama rojak tanah ya mah <laughs> rojok calana cek ikat rojok calana siap, minta maaf Allah siap minta maaf Allah apalagi bangun tengah malam curhat sama Allah kata Imam Ghazali kalau ada hamba Allah yang bangun tengah malam lalu dia curhat minta sama Allah neteslah air matanya maka cepat doanya bakal diijabah yang yang sering rajin bangun tengah malam siapa? Ibu-ibu jujur, betul gak? Betul gak, Bu? Bangun tidur jam 2 malam kemana? Ke WC. Di WC <laughs> ngadon? Ngadon? Ngadon kii. Nges kii? Cebok. Astagfirullahaladzim. Nges kii cebok. Maka calana bae ya palingan aing ngaliwat tadi barauhang sir kanyahuan ku aing awewe di dia tara cebok ih amit amit yuk aing ditanya sih bener nggak jawabnya geus kiih nah biasa kenya ceboknya geus cebok calana pake dei astagfirullah geus tara cebok tara make calana ih amit amit orang dia Uyuhan betah teu ateul salakina ih make Gus pakai celana. Lempang. eksare saya di WC. Gus bener ibu-ibu ditanya nak ah, Bangun tengah malam wudhu beres wudhu ampirin sajadah di kamar terus so, awali sebelum sholat hajat istihara tahajud awali dengan sholat taubat dulu supaya doa kita jernih bersih karena diawali dari tadi taubat kita sama Allah di sholat tobat baru tahajud istighoroh hajat Angkat tangan ya Allah Nasibkan kami dengan keluarga Pengen haji umroh Kau yang punya Mekah Madinah Mudahkan nasib dan rizkinya Allah seneng dimintai sama kita Sambil nang Itu yang susah tuh nangisnya Eh ngadu ah Ngan karena mewek hese Nangis nang hese Da urama teah sate Maca istighfar gente ingat karena dosa dan teu sate orang mah cirina jalan nu ngadoa atau bisa cirik eta teu sate hati-hati banyak penyakit hati membahayakan telulu hatena teas mata kese karena nangis kumatu asep supaya bisa nangis hudangkeun budak nu keur sare yang hudang anon mah aing ngadoa di tengah peting cek si asep bubarok kudu cerik, kan aing teu bisa cerikna terus kumama buka pantokanar ek nyelapkan indung suku karena panto amin aing bisa cerik terus kumakan mak gus nyelap indung suku aing geblugen pantona siap mak siap Geblug. <laughs> ya Allah ya Allah cek malaikat aing mual kejebak Sia nangis lain ingat karena dosa tapi cokor baru kegencet pantok. Eh, ampun Gusti. Tegas hat. Tapi insya Allah yakin ya berkah ngaji insya Allah Ada yang nasib insya Allah Bisa berangkat haji umrah amin Dari mana jalan, jalan rezekinya Allah yang mudahkan Amin ya Allah ya Robbal. Dah balik lagi Nabi Adam sujud 100 tahun nangis sambil baca doa Rabbana zalamna anfusana Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Penasaran Nabi Adam, istighfar dibaca terus sambil nangis tapi belum ada jawaban dari Allah. Nabi Adam bangun dari sujudnya lalu terbuka matanya melihat ke atas, kaget. Ternyata ada kalimat begitu indah penuh dengan cahaya-cahaya kemuliaan dari dua nama yang begitu mulia. Lalu Adam baca itu kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Proteslah Nabi Adam, ya Allah ya Rabbi, Gak sembarangan itu makhluk bernama Muhammad ada di samping namamu. Kecuali Muhammad makhluk engkau yang paling mulia. Siapa itu Muhammad ya Allah? Allah jawab, Ya Adam, ismun min asma'i auladik. Eh Adam, itu Muhammad nama calon putra keturunanmu. Manusia ya Allah, iya. Mulia banget. Orangnya belum digelar ke dunia, namanya udah disiapin. Adam, inilah manusia yang paling aku cintai. Lalu Allah nyuruh Nabi Adam, "Ya Adam, ud'uni bihaqqihi qad ghafartu lak walaula Muhammadin ma khalaqtuk." Hei Adam, minta kakaulah kalawan hakna Muhammad maka aku kaulah dihampura anjir sabab lamun kaulah tenyiptakan Muhammad maka kaulah mual nyiptakan anjen secara tidak langsung inilah asal muasal adanya perintah tawasun Allah yang nyuruh Nabi Adam yang pertama tawasul Bagaimana kata Nabi Adam? Ya Rabbi, ini atawassalu bihadal walad antal firoli hadal walid. Ya Allah, aku bertawasul perantara putra turunanku yang bernama Muhammad. Ampunkan aku bapaknya. Maka Allah terima tobat Nabi Adam setelah menyebut bertawasul dengan nama Nabi Muhammad. Sebagian ulama tafsir menjelaskan riwayat Nabi Adam bertawasul kepada Nabi Muhammad, lalu doanya, lalu tobatnya diterima. Itulah sebagian riwayat jadi asbabun nuzul, sebab-sebab diturunkan ayat oleh Allah. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu هو التواب rahim Wallahu a'lam bimuradih. Asbabun nujul. Sebab diturunkan ayat Allah nerima tobat Nabi Adam gara-gara Nabi Adam bertawasul menyebut nama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Makanya Allah langsung mengenas dalam Al-Qur'an harus bertawasul. Mana surah Al-Maidah? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah. Wallahu alam bimuradi. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan mintalah kepada Allah al-wasilah dengan wasilah. Siapa yang dimaksud wasilah? Eh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Nabi Muhammad. Maka kalau kalau orang NU, NO, orang ahli sunnah wal jamaah ngedoa sama Allah tuh pakai tata krama, sopan santun. Apa sopan santunnya? Nyebut-nyebut nama orang yang dimuliakan Allah dulu, yang disenangi sama Allah. Karena Allah tuh senang kalau ada hambanya minta sama Allah, tapi sebelumnya nyebut-nyebut dulu nama-nama orang yang sangat dicintai oleh Allah. Makanya sebelum Rabbana, sebelum Allahumma dibaca dulu salawat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad. Wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala dan kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu namanya tata krama. Sopan santun. Baca salawat dulu kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi Nuh tawasul Nabi Nuh. Makanya ngaji sejarah. Ketika Allah ngutus Nabi Nuh untuk ngancurin raja dolim. Siapa tuh raja dolim? Namanya Daromshil bin Pumel. Daromshil bin Pumel jadi raja di zaman Nabi Nuh, yaitu salah satu keturunan Nabi Adam juga. Jadi raja di zaman Nabi Nuh, Daromshil. Apa kedoliman daromsil? Cikal bakal adanya perjudian. Hartanya habis, anak istri ditaruhkan jadi taruhan judi. Nabi Nuh kesel. Mau diserang oleh Nabi Nuh, Nabi Nuh berpikir pasukan pasukan saya kata Nabi Nuh cuma cuma 9 orang. Sementara Daromsil tentaranya 200. Gak mungkin bisa bisa ngalahin. Lagi merenung Nabi Nuh malaikat datang. Ya Nabi Allah Nuh berangkat aja ancurin Daromsil. Ngancurinnya gimana malaikat? Itu kan tentara Daromsil 200. Ya saya cuma santri 9 orang. Kata malaikat jangan khawatir Allah akan bantu kekuatanmu. Dengan cara apa? Buka telapak tangan kananmu. Maka Nabi Nuh membuka telapak tangan kanannya. Ternyata ada doa di telapak tangan Nabi Nuh. Kata malaikat baca. Begitu dibaca oleh Nabi Nuh, "Ilahi as'aluka antan surani binuri Muhammad." Kaget Nabi Nuh. Ya malaikat terapi hei malaikatnya Allah. Ini di tanganku di doa ini ada nama Muhammad. Ini Muhammad nama malaikat mukarrabin ya. Kata malaikat, bukan nama malaikat. Habis nama siapa? Nama manusia yang Allah utus nanti menjadi pemimpin nabi, rasul, umat akhir zaman yang sangat dicintai Allah. Ngejerit maratan langit, ngoceak maratan jagat Nabi Nuh. Ya Allah, ya Rabbi, panjangkan umurku. Aku ingin jadi umatnya. Nabi pernah bercitra kepada sahabat. Kata Nabi, Lucu sahabat, lucu apa ya Rasulullah? Dulu ada nabi, ada rasul sampai minta-minta sama Allah panjang umur pengen jadi umatku. Siapa? Dia ulul ajmi. Siapa? Nabiullah Nuh alaihi salam. Subha hebatnya Rasulullah SAW. Nabi Nuh nangis pengen jadi umatnya Rasulullah. Yang tadinya takut jadi berani, berangkat sembilan orang, ancur daromsil dengan maksiat-maksiatnya. Setelah bertawasul dengan satu nama yaitu nama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Muhammadun basharun wa laisa bashari بل هو يقتة والناس كالهجاري Nabi Muhammad manusia tapi luar biasa ibarat batu permata orang mah batu bata jauh beda uh. kan bayar batu bata kita boga harga syaratnya batu batana dikib dikibik jumlah naloba tuh batu bata jadi jutaan hargana berarti orang kalau mau boga harga kudu dek dikib dikib dikibik di mana di majelis tak di mas berjamaah ya, ya tadi kibik makanan balik berjamaah pasti punya harga di pengajian ikut dengan ulama bareng-bareng ngeriung maca kitab belajar ilmu agama pulang pengajian jadi harga di kibik heula karak boga harga insya insya Allah inilah kehebatan keluar biasa Nabi Muhammad Nabi Muhammad belum lahir ke dunia namanya udah diingat-ingat sama nabi-nabi yang lain can lahir tapi ngaran geus terkenal itulah Rasulullah Rasulullah itulah manusia paling sem Nabi Muhammad manusia paling sem kau begitu sempur nah di mataku kau begitu indah kau membuat diriku akan selalu memujamu di setiap langkahku ku kan selalu memikirkan dirimu tapi bisa bayangkan hidupku tanpa cintamu janganlah kau tinggalkan diri Takkan mampu menghadapi semua Hanya bersamamu ku akan Kau adalah nabiku Kau adalah rasulku Kau adalah hidupku Lengkapi diriku Oh nabiku kau begitu sempurna Terima kasih Terima kasih Terima saweran Cicing wae si aku <laughs> Ye, aing saminggu latihan anak aing Tapi kebejat di kaset tadi bulak-balik ku Bo, Nabi Muhammad manusia paling sem sempurna kenalin dari sekarang sama anak kita supaya anak kita cinta sama Rasulullah Shallallahu Alaihi bahkan banyak lagi tanda-tanda kesempurnaan Rasulullah Rasul ketika dilahirkan Mekah gelap jadi menjadi terang bender iya kan ada penjelasan Sahabat naros Rasulullah akhirna an nafsi kayak Rasulullah Tolong ceritakan kepada kami tentang kelahiranmu ya Rasulullah. Rasul senyum sambil menjawab, "Hei sahabat, aku dengar dari umiku Aminah. Bagaimana kata Aminah? Ra'at hina waladat bi ka'annahu nurun adha'at kusurur rum wasyam." Umiku Aminah melihat ketika aku lahir di Mekah yang gelap gulita menjadi terang benderang karena dari wajah dan badanku keluar cahaya sampai cahaya itu tembus ke negara Romawi sampai ke negara Syam. Bahkan 14 tiang istana al mada Persia pecah, retak. Kenapa? Gak kuat nahan cahayanya. Nahan cahayanya Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Ketika Rasul lahir Mekah gelap jadi terang. di orang Mekah yang lagi tidur pada bangun semuanya. Pada teriak lari keluar, kiamat jadi, kiamat jadi. Matahari waktunya belum terbit, udah terbit. Dikira matahari ngedadak terbit. Ada anak laki-laki umur 10 tahun. Lari-lari nyari cahaya dari mana sumbernya. Ternyata sumber cahaya keluar dari rumahnya Siti Aminah. Ada apa di rumah Siti Aminah? Lalu dibuka itu pintu, keluarlah cahaya begitu indah. Dan si anak laki-laki 10 tahun melihat di rumah Aminah ada seorang bayi yang lagi duduk. Wajahnya melihat ke atas, lalu bibirnya bergetar. Allahu Akbar Kabiro. والحمد لله كثيرا وسبحان الله bukrata wa asila Rasul ketika bayi duduk bibirnya memuji kepada Allah Subhan Si anak laki-laki 10 tahun ini lari keluar gak kuat melihat cahaya Bukan matahari, bukan, tapi ada bayi lagi dikelilingi wajahnya oleh matahari. Kasamsi tajri fi Bagaikan matahari yang sedang berjalan di wajahnya Rasulullah. Sahabat nanya, "Ya Rasulullah, itu anak laki-laki 10 tahun siapa?" Seneng banget bisa melihat wajahmu ketika bayi. Rasul jawab, itu anak laki-laki 10 tahun sekarang jadi sahabatku. Di mana orangnya? Di belakang kalian. Sahabat semua menengok ke belakang, ada seorang sahabat yang lagi duduk nunduk kepalanya, dipeluklah dengan sahabat yang lainnya. Siapa beliau? Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul lahir Abi Hurairah usianya udah 10 tahun. Makanya ungkapan Abi Hurairah berkaitan dengan ucapan bagaikan matahari yang sedang berjalan di wajah Rasulullah diaransemen oleh salah seorang ulama ahli burdah di Mesir siapa namanya Syekh Ja'far Al-Barjanji wa muhayyal kasyamsi min kamudiun asparat anhu lailatun Garra. Makanya Syekh Jafar al janji nggak sembarangan nyetak burdah, nyiptain salawat berjanji penuh dengan riwayat tarikh Nabi. Yang sebagian orang sekecil orang Islam nyebut bid'ah dolalah begituan. Maaf ada sanadnya Syekh Jafar. Dari siapa? Dari Abi Hurairah. Sumbernya dari sana. Gak sembarangan ada kalimat anta syamsun. Kau bagaikan matahari. Anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Anta iksiru wa ghali. Anta misbahu suduri. Ya Nabi salam alaika. Kau bagaikan matahari, kau bagaikan rembulan, kau bagaikan cahaya di atas cahaya, kau bagaikan kerikil-kerikil mutiara, kau adalah pelita di dalam dada. Isfa'lana ya Rasulullah. Amin. Ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal. Ada lagi nggak kejadian lahiran seperti itu? Ada lagi nggak? Kejadian lahiran seperti itu dari gelap menjadi terang benderang. Ada lagi nggak? Nggak ada lagi. Malah yang ada kejadiannya terbalik. Tetangga saya di Kerawang, Ceijah. Ngelahirkan tengah peting kercang listrik, pesparun. Kebalik ya mah, minan nur ila dulumat. Tina cang jadi poe. Hulu orok wis nongtot rek bijil. bidan geus kolot, bidan senior. Suami Ceijah gigirin bidan ngebantuan. Begitu parum listrik, poek, bidan rumpu rampal lengenan neangan hulu orok. Ngarampak kebablasan kagigir teing. Ayah salah kice ijah, gok salah nyekek. Bidan kaget, suami ce ijah calangap. Ya bidan kaget, Ya gara-gara parium listrik hulu orok jadi ngaletikan. Atuh salah kece ijah gogo akan bubidan. Ih, geli, geli. Ya malain hulu orok lain. Nah, atuh jang yo, yo mah hulu kobra. Rok jabri kecekek, Untung teu bidan. Ih, mun macok bareuhna salapan bulan lain nyengir mikir mikir hei ibu-ibu yang punya anak gadis anak perawan awas Beda tak kasih nopi si Rita si Lia si Susi si Neneng si Elis si Eis bejaan si Uun si Tati bejaan cek si Asep barok anak perawan ulah ulin malam-malam sababena loba orai lalian sekali matuk oh bengkaknya 9 bulan ya kadang-kadang indunan sok bebaskan peda nu apel lalaki oh bawa ninja oh kejebak ninja menang nyewa tiba baturan anak tilu puluh ribu nyewa gengsi oh bawa ninja hmm, a ngajingjing martabak endog dakar resep indungna eta awewe eta indungna oh encep jeung saha dia serangan mak eta bawa naon martabak endog karesep emak nyahoti saha si eneng uh pengertian calon mantu mak mak izinnya mak si kayak dibawa ulin malam iyo atuh mangga sia sogok martabak endog sia anak namilu nak awe nak motor di tukang Ya kan ninja nonggeng. dino nupoek poek di rem. Ah, modus. Dengekan Susi Nopi dengekan. Manusia dibonceng ditukang, di rem di nupoek itu adalah modus kejahatan yang disebut modus sunyoto. Susu nyondol na tonggong. Indung dan ditanya, "Mak, kok anak dibebaskan? Dibawa laki-laki kanu poek." "Eh, Ustad, pacar nasi neng mah bager, eta mah pemuda na bager." Hei Bu, maaf. Sabager-bager na budak lalaki nak. mamawa anak perawan ibu tengah peting kanu poek." Itu sama saja nitipkan hayam kacareuh. benang daging na oge bulu-bulu wae mah benang ih caruh naga roblok ih ih careh mereka lepis caruh caruh modern nih amit amit akhirnya apa yang terjadi indungna jongjon di imahna nyikat martabak indung anak perawana dinu ker di endong parawan kudu eling ieu iya zaman Gusti guling bukti ayeuna lobak maling maling sela-sela samping khususna ka kaum istri hirup teh sing ati-ati sabab di zaman kiwari loba maling liang celi sembarangan ngomong model jalma akhir zaman geus poho ka lamun hayang apa majikan, tinggal ngajingjing di jalan dibawa ka panginepan sepeting ucing-ucingan kawin karak lima bulan geus ngais orok huntuan lamun <laughs> guys kejadian gitu indung wirang bapak tatangga kiai salah lembur kebagian warirang non warirang bau pantak maaf lamun dihiji imah ya nujina tadi usir tadi teu digerebeg maaf 40 suhunan ke kawetan kaler kidul kebagian dosa nakabe. makanya pantas ketika Allah nurunkan musibah kabeh kabage salah kaprah jelema dielingan kukiai ngelawan masing-masing aing ingin dosa mual ngarugikan batur il ceksa ngarugikan batur datang metegoran kabeh rugi can pernah ayah tsunami musyawarah can pernah sugan cek tsunami belok imah ustad lewat lewat teu bisa imah ustad gelengit ke bawah banjir untung ustadnya selamat naik tangkal kelapa make kolor tak ustad Ayo samping hilang ke buah banjir. Jabah BHS eta genep bulanan can lunas. Ustad make kolor, untung kolor na pageuk. Coba lamun jeung kolor na bawah. <laughs> Rekiber kamana eta manuk piit. Cicing sanini nini, kos nu ngarti bae nini. Ya Allah, datang metegoran kabeh kabage. Eh dia elingatnya masing-masing tad. Kau ustad ngajak masing-masing. Siga nu butuh ku ustad. Hei, eh, butuh teu ku ustad. Butuh teu. Ayo nu ma ustad nu teteangan bener teu? Nu mandian mayit ustad. Nu boehan. Nu doakan, Nu nyolatan. Nu gotong, Astagfirullah. Merkosa siap, Ustad geus capek kita gotong, Nu digotong Astagfirullah. Wah wah wah, sentimen saya dendam ke ustaz ya. Nungagali kubur, nudi kubur, kawalat ya. Eh, ustaz doakan sing panjang umur. Amin amin. Dendam terselubung sih kak ustaz. Ya Allah, wah ustaz maripu ya. Sok sih mayit. Oh, nu bisa ngamandian, ustadnya gering. Tiraku mayit di lalap-lalap kakulah mah. Lehemun anakna benghar. Cek anakna daripada mayit bapa bau Oh nu ngamandian, taikan kena mobil, bawa steam. Mayit di steam. Sekalian sese hulu na eh, butuh tuh sama ustad butuh tuh. Doakan sing paranjang umurna amin. Ya Allah ya Rabbal ya musibah teren-eren dulur orang tuh di Cianjur Jawa Barat saya baru kemarin ke sana bawa donasi dari paguyuban saya di Jawa Barat Banten Alhamdulillah yang kita prioritaskan adalah pesantren-pesantren yang hancur kalau yang membantu rumah masyarakat banyak yang membagi sembako sampai gak kemakan banyak tapi ternyata pesantren gak ada yang memikirkan sampai kiainya wafat santrinya wafat banyak pesantren yang hancur maka alhamdulillah begitu saya datang ke sana bersama paguyuban, para kiai, para kiai tidak putus asa lagi. Terasa ada teman katanya, ternyata masih ada yang memperhatikan. Doakan dikasih kesabaran. Amin. Ya Allah ya Rabban, pesantren adalah benteng. Gak bakalan isi masjid ada imam makmum kalau nggak ada orang yang berilmu dari agama. Kenapa punya ilmu dari agama? Karena ada pesantren. Benteng pertama itu pesantren hasil dari didikan pesantren maka disebarkan ke masjid ke madrasah begitu makanya penting pesantren ya Allah ya Rabbana kalau di satu kampung ada pesantren ada santri maka itu bisa menghapus dosa-dosa paduki payah yang ada di kampung itu makanya kudu syukuran ayah kiai ayah pesantren teh bantu perjuangan anak ya malah benci ke santri nah benci ke kiai nah giliran payah saya butuh ku kiai ayah itu itu di dia aya awahnya oh awah nu ngaku insyaallah kita mah butuh sama ulama sama kiai betul gak ya Allah ya Rabbana musibah di mana-mana Cianjur digoncang Garut digoncang kemarin ya Allah apa ada yang ngundang ada yang ngundang ya ada yang ngun ngundang ma, la, ma bala'un illa bidzunub wala rufi'a bala'un illa bittaubah Gak bakal lahi kecuali ada yang ngundang siapa orang yang berbuat dosa dan tidak dihilangkan itu balahi oleh Allah kecuali dengan orang yang bertaubat. Kudu tobat masal ya. Temustahil gempa dikirimkan ke Brebes. Lamun orang berbes nangis ngondang karena eta gempa. Yang menggerakkan Allah dengan kekuasaannya. Meletus gunung yang meletuskan Allah dengan irodahnya. Tsunami Allah yang menggerakkan air laut dari tengah ke darat. Gak ada insinyur profesor, gak pernah ada berita tsunami terjadi gara-gara profesor di tengah laut ngomong ngobok kacai laut. Tsunami, tsunami, tsunami. Paeh profesor dileg-leg teri. Yang bikin semuanya Al, Allah. Tapi semua ada yang ngun. Orang-orang yang berdosa. Makanya pernah disindir oleh Bang Haji Roma Iraha. Hah? Oh, Irama ya. Itu favorit saya itu. Ketika saya di Kobong dulu di pesantren gak ada hiburan apapun di rumah-rumah. Paling ada hiburan kalau yang hajat nanggap layar tancem. Itu musyawarah dari pagi itu santri. Nonton, nonton, oh siap nonton. Pas Isa berangkat, kobong jadi sepi. Aing katingalun di kobong. Udah jangan di gerbang ayah. Ya kiai nyari satri nggak ada. Asep, iya mama baru barudak kemana? Aing bohong dosa. Jujur aing sendiri gebukan ku barudak. Ah daripada dosa Kak guru. Nonton film mama kanu hajat. Mohon Ari si Aa si Aa teh anakna anak Kiai pugu eta anakna nu mimpin nongton serba salah deui bae aduh ah jujur bae daripada dosa ka guru ya nu mimpinna si Aa si Aa nonton. Ya ama asep susul Syah aing lumpat bari salah pengertian maksud ama susul titah balik aing salah dikira nyusul titah maturan nonton atau yang nalumpat heula asep susul langsung lumpat nyampe kalau kasih santri kalah baik nggak kadeuleuh abe tiga jauhan ya bau tutung liwat ya, oh iya santri anak ajengan diharap baik yo baik uh set ama apa apaleun aduh nanyakan orang atau nanyakan tadi terus kuma jadi ya bejakan anu mimpin kadi nonton aduh terus cek sama kuma asep susul lain nah, lompat buru kadi dia maksudnya nyusul nitah balik teing pan aing lompat manten Gus baik nama husnudzon kaguru, guru bagus sangka berarti amah nitah nyusul maturan aa bisik kukumaha di dia asep mubarok ngawal aa oh ek nonton sep atuh aing ge hayang dia Eta inget film nakan dono layar tancep maeta nyiblorong susana Adben bangun dari Prima terus Jus Rudi si Bokir Ayak film film terakhir we soneta Satria bergitar judulnya Oma inget keneh tapi kayu na eta jering jering jering musik Omar film eta dengekeun dengekeun aing kadenge bae eta mah jeng jeng jeng jeng orang jadi kanyi blorong ya aduh oh salah nyetel tak operator tak ih oma oma jering jering jering jering datang kuda oma naik kuda na tonggong na gitar teruntak teruntak teruntak teruntak teruntak jing jing jing jing, teruntak teruntak teruntak teruntak hmm. sorana oneta aing pelecehan. Peting tadi di Bekasi ngaji nyaritakan eta sora naon Bu sora Haji Asep barok niru sora kuda genah tanah hate Aidi dia sora naon kuda pelecehan <laughs> aing disebut kuda aduh <laughs> jeng jeng jeng jeng Oma ditembak ku penjahat. Kena kena ping-ping na suku na getihan Oma. Diusap ku Oma. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sungguh kau terlalu. Tapi aku yakin setiap kedoliman ada akibatnya. Insya Allah. <laughs> gitu oma teh genah suarana halimpu empuk astagfirullahaladzim oma kabur deui dasir ditembak tunjak tunjak tunjak tunjak jing jing jing jing hayo hmm. ayo saya nyebut kuda deui ka oma di jalan eren ayah awewe nyebrang ditegor koma kau kae itu Rika Mimin. Oh, Mimin. Ternyata aku salah, Mimin. Terima kasih, Mimin. Assalamualaikum. Oh, mama yang penjahat ya assalamualaikum wae. Soleh omat. Jemaahna datang ke rumah Oma di Depok, Jakarta. Curhat. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Haji? Alhamdulillah. Indonesia banyak musibah Bang Haji. Astagfirullahaladzim. Gara-gara siapa Bang Haji? Ah, baik. Kita simak syair berikut ini. <laughs> Jadi jagona oma eta the legend. Cerdas lamun syair lagu terkenal di dunia eta oma. Naon channel loba musibah, oma jawab make lagu. Itu karena sang manusia sudah lupa kepada Tuhannya. Wis ya, baca jelema poho kagusti. Itu karena nafsu serakah manusia yang ingin berkuasa. Lebah pemimpin sarakah teh ingat ke rakyatnya, benar? di zaman sekarang eta ciri oma oma lah ujung nyanyi ujungnya meriang ngegeber gitu eta banyak orang Islam yang tak sembahyang betul untuk tahlilan ngaramkan muludan ngaramkan rajaban berjamaah ogengan kurduaan lamun geus nginyem duit oh kadinya dinya eta lagu lamun geus nginyem duit ka tukang kredit atau karen tenir karentenir nasa juta ngembalikan tilu juta pajarkan mah ngomong nanulungan padahal mah nyiksa riba haram cicing cicing cicing aing curiga ya aya banget-banget Bang Emok ayo gitu ya mencurigakan ya beda beda beda ayah ayah banget banget rutin kemisan sore ya sering tukar informasi cair encan cair encan bari arah remok ih jadi salah eta nu ngondang musibah hiji loba jelema poho ka Gusti sombong ka Gusti ngangkat beas dua karung kuat ngangkat barbel besi 100 kilo kuat tapi loba jelema ayana tekuatin ngangkatkan lengan tekidu mawa besi 100 kilo tekunu mawa beas dua karung ngan ukur mawa kalimat Allahu Akbar lohor opat asar opat maghrib tilu isya opat subuh dua loba jelema geus kuatin Kunaon cing nungguan. Atuh tenang bae, tenang ya. Aing capek eta ngomong. <laughs> Aing cicing milu. <laughs> hipnotis, kuwu. <laughs> Lebah jelema nu mung sujud ka Gusti Allah diadanan molor baik apa mau subuh aduh eh masjid mewah <laughs> pesertana opatan <laughs> aki-aki kokol bedu katil etawa eh, empat sekawan <laughs> eh, ya Allah ya Rabb kampung nanti di tengaran teh negla ya Allah dah subuh napan hese dengan budak ngora, tiap ngahudangkan subuh asa ngadengekin festival aki-aki metik kabeh lembur belah ditungges kadenge astagfirullah subuh nu molor mungkin mebes dijawab kampung sebelah ditu aki-aki day bay, Rabbana ya Rabbana leles lemur beladi itu ayat deh. mangga kepada kaum muslimin muslimat gara-gara rugah gugah gugah gara-gara carai sakedap deui subuh subuh subuh subuh mangga gara-gara carai ari geus carai marek sarare deui ge baik <laughs> aki-aki napikun atau di masjid kosong dari titah molor deui aduh <laughs> der adan lulus itu nah huntu beak tinggal gugusi kiroat lengit makhraj ruksak adan menisiga mobil macet mogok ditanjakan ngagerung halo uh, aing As-salatu khairun minan nannah. Haun. Bengek. Batur minan naum, minan nanahaon. Anak muda bangkit. Belajar seni kiroat. Agama tanpa seni sepi. Adan temeke seni kiroat tegenah preman insap balik ngaji adan tanpa dilatih sora heras subuh subuh adan Allahu akbar Allahu akbar jelema harudang ke masjid lain sholat ngegebugan preman gara-gara adan tema kesen. Allahu akbar Allah diajar kiraat Arab di situ, sugan hegbai Mekah Adin wadan kiu Allahu Akbar Allahu Akbar Cirebon genah itu Adin ukiu Allahu Akbar Allahu Akbar Indramayu engger ngaliwat kadinya Allahu akbar Allah Oh akbar negla Begitu ditembok ke masjid Ayub. TKM. <laughs> Ampun ay, Siapkan regenerasi. Jujur tesian, aparat eureun maloba gantina, ieu nu dihariwangkeun dia di masjid. menurang boga kiai hiji-hijina ripuh. Lalaki rek salat maghrib, ustad teu datang-datang. Sing haruleng bapak-bapak di jero. Jadi itu salat teh euy, atuh jadilah. Ya can mulai kiai nak can datang. Kamana kiai nak nyatain. Emang aing ngasuh. Rah ribut di jero masjid. Untung aya RT. RT ke pengimaman kaharep. Sugan terek imaman. Malah pengumuman. RT, RT. Bapak-bapak pantas orang nunggu lila kiai itu datang-datang. Be aya kabar kiai na gering mencret berat sabab kiai Gering kapaksa maghrib sementara peting ieu diliburkeun. <laughs> Arte goblok. <laughs> Ngaliburkeun maghrib. Jemaah berontak tebe sate maghrib lanjut. Lamun di lemur orang Allah nu ibadah maka di akhirat nu panghelana digusur ke neraka adalah pemimpin. RT muriang digitukeun. Ab jadi aing ketempuhan imamna saha RT maju pantu bisa tarang imaman tapi RT ngaji kan bahula ngaji juj ama surat pondok aing apal apal sih maju Ridho sarera Ridho daripada libur RT maju Maklum RT supir tembak. Rem gas kupling pabelit. Tapi untung-untung Patihah lancar. Nabi kau bolin, amin. Ya makmum enunya letuk di tukangan RT muji. Tersangka RT. Ternyata orang ahli ibadah. Oh, RT dipuji bekah irungnya timbul rasa gengsi tadi narek maca kulhu terjadi surat rada panjang sabab anu muji Bismillahirrahmanirrahim Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil cek nu makmum cek aing ternyata RT santri ahli ibadah ngadenge pujian ngahuleng poho alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim wa arsala alaihim aduh ya kemana sambungan nana wa arsala alaihim wa arsala Ah. kemana baiklah wa arsal alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin <laughs> makmum ngagoak amin deui salat maghrib bubar RT na digarotong ke rumah sakit pada nginjek di pangimbaran Atuh makmum ngararadat lamun amin terus irharuku na Penting nyiapkan calon imam di masjid Nurul Hidayah kudu loba calon-calon na. Maka aku kudu bangga orang boga budak masih kena istiqomah cicing di pesantren. Itulah mutiara termahal yang masih tersimpan. Hayang orang kekasafaatan syafaatan ke budak nusaroleh menang didik kiai lamun kiai nunga didiknya eta budak kana ibadah indung bapana ijab kobul jeng kiai nunga didiknya, maka eta budak soleh menang didik kiai menang didik ulama bisa nyafaatan indung bapana di akhirat tapi lamun indung bapana teu ayah ijab kobul teu aya serah terima maaf Nuri syafaatan ku budak ahli ibadah guru kiai kiaina indung bapana teu bagian sok aya budak indit sorangan indung bapana teu nyaho-nyaho teu jawab awas hati-hati bisa anu can ijab kabul jeng kiai nang aja di kiai isukan ngabring ka imah kiai ulah lengoh babawaan sih beritanya ken ka budak kiai na ahli hisap ngerokok sohibul asbako <laughs> CS asbak, kiai na ngarokok ngarokok Pak rokok naon samsu ulang kirim 10 dus disetok dan jang kiai kiai nabogan beas tuh bogaun pak doat meliti mana beas napan kolot kolot santrina paralit pak koret pak Aisyah eh, nyiniran aing jang <laughs> bapak nak kasintir orang berek lain, dijamin sebulan lima karung beas kiai naboga budak nyaloba budak napa loba nyangkaran ge ustad pak nang ustad usaha tara anak deres sabar anaknya tujuh pak uh, sok jajan buka marga cerik pak tebuka duit kurang bayar ku aing siang ngaji didinya bapak nu per bulan 10 juta wow ayah nu gitu didi ya? sakio lobana eueuh hiji-hiji acan Allahumma gfir lahum Allahumma di qaumi eueuh hiji-hiji acan eueuh maksudnya lamun ayah di dia itu, kita pindah ke Karawang aing butuh nukitu eta datang kaki kiai assalamualaikum kiai masuk ah mana kang eh, bejana budak ngaji di dia kiai oh geus 2 tahun oh pantas wudu nage rapi ya alhamdulillah budakna betah kang bejana kiai cenah sok rokok. lamun aya mun eueuh mah aing mah meulem bae sok dibeuleman unggal is Kona kiai ulah liar kemana-mana neangan rokok. Kula nu ngajamin, kaula nu ngajamin. Tah, di Samsu sepuluh dus belum kusia ual poe. Bejana kiai tara masak, hanya masak di mana biasa kita boga. Lima karung per bulan. Cara budak sok jajan, ewe jajan sok ceri. Atuh duit mana ada kakoret santri-santri oge. Ayo nama kiai tong mikirin nafkah keluarga. Saya yang menjamin nafkah kiai per bulan nih sepuluh ribu eh, sepuluh juta per bulan. Semangat kiai lagi, ai kuota gede Tiap maghrib ngajar santri kadek nih sorak kiai kemana-mana. Alep, oh, pengaruh samsu itu. bah oh beas lima karung. Ta, sepuluh juta. Seminggu bubar santri natarore rekabe Kiai ngahuleng tembungan santri, isukna majelisna dibongkar jadi warung Kiai na dagang beas dagang Samsu eta eh, ngaranna Kiai kreatif yuk bantu perjuangan para Kiai na kudu adil hari ilmu umum dak bro-broan seratus ribu ratusan ribu jutaan main bayar baik tapi ilmu agama kiai cuma minta 50 ribu per bulan buat bantu bayar listrik pesantren susah ayah nu gitu nu kaki kiai ayah Terkudu ditunjuk terkudunya oh ya beda banget teman mencurigakan ya. Bu, heh, siap ngebantu siap. Penting kita punya anak soleh ahli ibadah. Ibu nu nak kejeng bapak nu mata di akhirat gara-gara bodoh budak jadi ahli ibadah. Ibadah. Maka doakan para kiai sing yang umur, disehatkan oleh ku Allah. Amin. Digampangkan rizkina, jang bekal ibadah, jang berjuang. na amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, fungsi nu kahiji jangan bereskan akidah supaya kararuat akidahna ya baru barudak, ya. Ulangan sakadara nggak ngabangun nungkul tapi mu makmurkan. Ayo makmurkan. Kuno daik ibadah, ya bapak-bapak berjamaahna semakin meningkat insya insya Allah. Depan ayo urang mangadidik sapopoena. Kadang-kadang kesibukan kita mah betul gak Pak? Betul enggak? Kadang-kadang kita nggak ingat sama anak, apalagi kalau udah hiburan ada di TV, kadang-kadang kita lalai. Maghrib anak sholat apa enggak, ngaji apa enggak, kenapanya sibuk megang remote. Beda keadaan sekarang dengan zaman dulu beda. Kalau dulu anak kita belum pulang jam 4 asar dicari kemana-mana, takut anak kita nggak sholat asar, takut anak kita nggak ikut ngaji pengajian ke kiai. Nah sekarang orang tua banyak yang sayang sama ayam, Hayam can jam 5 can ngampi dapur tetangga di Korea. Tapi anaknya tengah jinga jadi antep baik. Akhirnya apa yang terjadi? Maka anak bergaul di luar tanpa tuan orang tua, jauh dari pendidikan agama. Gak salah zaman sekarang udah banyak cerita di mana-mana. Banyak orang tua sudah mulai sakit hati sama anak-anaknya. Ini zaman era goblogisasi sekarang. Ya, di zaman era penggoblogan masa kini, banyak anak yang goblok sama orang tua, banyak orang tua yang sakit hati sama anak-anaknya. Usia SD kelas 6 udah tahu ganja. Usia SMP kelas 1, kelas 2 udah berani ngebunuh. Kita mah sekolah dulu, nulis pakai pulpen, pakai pensil patlot. Sekarang anak SMP nulis pakai celurit. Sok tingali kayaan berita enak kriminal, tawuran, SMP kelas 2 geus wani maehan wani ngebunuh Masya Allah di mana akal sehatna geus ancur di jalan abring-abringan jeng barudak di parab narkoba narkotika jeng minuman keras sabab Yahudi nggak berani ngancurin Islam secara dohir ditembak di bom Islam di Indonesia nggak berani Yahudi dunia mereka ambil cara halus apa cara halus anak-anak muda remajanya dihancurkan akal pikirannya dengan apa gozul fikir memerangi akal sehat umat Islam dengan minuman keras, dengan pergaulan. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau sudah akal sehatnya hilang, maka nggak ada agama. La dina liman la aklalah. Nggak ada agama bagi orang yang hilang akal sehatnya. Pantes anak SMP kelas 1, kelas 2 sudah berani merkosa. Anak SMP kelas 2, kelas 3 udah berani membunuh ibu bapaknya sendiri. Na'udzubillah min pentinglah pendidikan agama agama tauhid kenalin anak sama Allah sama Rasulullah kalau mak kita dulu mak kita ya kalau gendong bayi itu bibirnya dikir ngobrol sama bayi Allah ya Rasulullah ibu sekarang begitu gak lama budak di dimandian orok di sedok, di disedok di digendong kumana Allah ya Rasulullah sing soleh bager kasep hebat indung bahula enak budak di mandian di dangdanan mereka babak belur banget budak polototan ku indung anak ta iya maka anak ta'a, bu anak sia kata orok jadi hulang, huleng. Itu di aku ku indungna. Orok jadi liar. Atau aing anak saha. <laughs> so kaya indung nu gitu. Anak tak iya. Bapak nage sok kaya nu gitu. Balik gawe datang ke imah anak nage pinter ngomong muka pantau. Ayah puyang, ayah puyang. Bapak nangagoak. Anak tak iya Ya anak nang jawab dah hideng. Anak iya. Ya Allah. Lumayan tak bawa balik menang ngaji eta Bisa isukan nu datang dat, nanya. Oce oce penting hadir. Hadir menang naon? Anak tak ah, iya. <laughs> Tatanya wae gitu. Dulu mah orang tua kita hebat, anaknya malam bangun nangis tengah malam digendong diayun sama emaknya udah nak tidur ya tetangga keganggu lagi istirahat mak juga ngantuk pengen tidur tapi mak ridho gak masalah yang penting kamu soleh nak ayo tidur lagi la ilaha illallah nama Allah direkamkan tengah malam di telinga anak hebat Kenalkan anak kita sama Rasulullah. Ayo nak tidur ya. Mak mau baca salawat. Ya Rasulullah. Salamun alaik. Anaknya protes. Mak, salawatnya gaul, mak. Ya, ya, ya, ya. Kamu tidur, tidur. salawat India. Ya. ya Rasulullah. Salamun alaik. Ya Rafi'a syahani wa daraji. عطفا تياجي alami ya يا أهيل الجود والكرم Kucung-kucung, kok tae? Kan bae solawat iyo daripada ngaco induna tengah malam gendong anak di ayun ayo tidur tidur pada hari minggu kuturut ayah ke kota nya lain molor molotot mikiran lagu yang kira-kira minggu silakan pakai lagu tapi kalimatnya yang ngedidik ibadah lain ngedidik ulin ganti judul ulah hari minggu hari jumat nak tidur maka mereka ngaji nurul hidayah dapat ilmu dari Sa'asya barok dengerin ya mah punya lagu judulnya hari jumat pada hari jumat ku ikut ayah ke masjid kan bagus itu pakai sendal jepit ku duduk samping pak khotib deh ku mendengarkan Pak Khotib yang sedang berhutbah, mengajarkan kita supaya baik sholatnya. Eh, la ilaha illallah. Nah, tulis pak Un Pelangi-pelangi ganti mengaji. Mengaji-mengaji barokah jiwamu Marah pusing kacau hilang karenamu Allah Maha Agung penuh kasih sayang Mengaji, mengaji cinta Al-Quran Itu kan didik ibadah Datang bapak anak perem yang bapak boga lagu matematika Dengarkan J jeng jumlah jumlahkan jadi dua. Lamun bisa ngaji engke nabi bisa ngadua. Itu kan lumayan. Dua jeng dua jumlahkan jadi opat. Mun bisa ngadua engke bakal menang berkat. Lumayan. <laughs> Anak hudang tahlilan terus. empat jeng opat jumlahkan jadi delapan. Mun loba berkat mual hese barang hakan. Lumayan. Delapan jeng delapan jumlahkan genep belas. Sebeh barang hakan pasti bakal awet beas. Lumayan genelas jegedelas jumlah kentilu dua munges loba beas bisa merek kami toha alus tilu dua jeng tilu dua jumlah ken genep opat gus bagir kami toha pamajikan bisa opat nah eta setuju bapak-bapak yes ibu-ibu setuju pasti bu bu hayang teboga salah setia hayang te Bapak hayang teboga pemajikannya ah, ke Bapak jawab Pak hayang te kumaha Du? doa duit duit lengan kia doa duit mah kia ta he tati mumun dulu ta kumaha Du? gampang aja bak ibu-ibu tadi imah tadi pengajian nasirah nanti kan duit weh ai kieu Oh kudu latihan hela cuk ibu-ibu lah ulah munapek si Asep dari mah di dunia ulama dunia mah butuh duit Datang bawa duit, duit malah lebih isa ibadah syariatna malah boga masjid dan mau boga duit berarti butuh duit jangan ya bangun bener tuh mau bisa nutupan aurat dan pakai kerudung busana muslimah pan eta teh duit da meuli lain nyeun sorangan mantak ke sia e ka kiai ulah mitnah siapa mah ka kiai mitnah kiai mah kudu ikhlas kudu ikhlas kiai ge jelema lain tong ngeret kiai ge jelema butuh du doa heula <laughs> ejeng itu kumplit dakwah nu gratis ayah nama adun ya bid duit wa ma bid duit sakit adun ya bid duit gesit sok tapi ka hujan hujan di WC umum mayar benda dua ribu berarti akur jeng di Karawang kita pertahankan jangan sampai ada kenaikan harga modal tetap dua ribu. Solar, bensin silahkan naik. Yang penting harga ngising tetap 2000. Namun ayah kenaikan harga ngising orang demo ke Jakarta. Aing nu Turunkan harga modul. <laughs> Ibu-ibu mau baligo. <laughs> gambar datai, Ih amit-amit. Geuleuh aing najis. <laughs> atau bener kuring di terminal umum di WC umum berbestah temayar kalau keluar diudak gunung jaga orangnya orang Subang gawe didinya Sunda bayar ji and indit wae uh. mang atau bayar ji oh pada intinya oh sia didinya sebaraha dua ribu ji tah lima ribu buru kembalian Awak receh je, hanya sing deh. Daripada lapur tilu ribu, mending anke kejerok deh dua ribuan deh. Cerot cerot ige lu hai. Nyesa sarebu, lumayan sarebu. Awak receh je, karena hitutkan kan sarebu. sarebuan. Acis tinggi. Ampun ya Indonesia, pemulangan modal karena hitutkan. Aduh, Ulah munafik jujur orang nggak butuh du hei duit itu duit ejeng eh, makanya si asa bubarok jauh-jauh ti kampek ini ke Brebes ka daripada cicing di imah aing riut sirah mikiran loba hu hulang hulang hutang-hutang karena kayak panggih geus mitnah ka aing loba hutang nyaho ti mana aing loba hutang ngeunah bae hulang hulang mending ini kadiyo dieu di dia mah jadi du doa astagfirullahaladzim. hei ibu-ibu tukang mitnah di dia ibu-ibu Oke bubar ngaji, ibu balik ke imah mawa ilmu, kuring balik mawa am amal. Tah kubu kubu, dengeken. Lain cek aing, cek ibu-ibu tah amplop. Terima kasih atas dukungannya. Ya Allah ya Rabbana <laughs> Ayo bereskan tauhid dak Gera baukan ke Allah Baukan ke kakang Jangan Nabi Fungsikan masjid Jangan didik anak-anak orang Supaya jadi pejuang-pejuang di masjid selanjutnya Amin Ulah parumen di masjidnya ah. Sake mewah na masjid Beraku uh, penerus di dia Siapkan penerus nah Ulah jong nanting kolot-kolot nah ke anak-anak bawa giringkan ke ulama ke kiai geus dicetak di ulama di kiai di pesantren sok dirapake di masjid orang insyaallah berkesinambungan ya perjuangan Sagesta orang kaya, anak orang meneruskan mual parim agama di kampung orang selama kita menyediakan pengganti-penggantinya. Sakitu bae mudah-mudahan emang fatna dua jam teu karasa. Eh eh aing boga jam, paeh-paeh jam mahal. Sorry aing tilu bulanan ngiridit. <laughs> Naik jam setengah 10, enak setengah belas, bener dua jam. Asal guys bujur ngari, ya. memang aing robot. Batur macerama sejam, sejam, sejam setengah enak dua jam. Khusus yang orang dia. Mal dibudalkan kabeh ame diondang dia aing dia. <laughs> Pokoknya sing paranjang Yuswa sadayana Sing sehat doir batin Barokah rizki jang berkol ibadah doakan anak-anak incu turunan orang sing saroleh solehah doakan guru-guru simkuring sadayana para ulama para kiai para sadid sini paranjangkan Yuswa dimanfaatkan ilmuna berkah gampang rezeki turunan-turunan sing saroleh solehah sing mampu jadi penerus penerusnya amin ya Allah ya Rabbal alamin di gerakan pemuda ansor barisan serbaguna tetap istiqomah jadilah kalian benteng ulama dunia akhirat entong orang manusia mulia diciptaku Allah anjing bari najis mugoladoh gara-gara jadi benteng ulama jadi hikmah ke ulama spesial ku Allah ya anjing diasupkan ke surga gara-gara maturan ulama ngaberengan ulama anjing na ashabul kahfi siap banser siap siap kemana mana balik wae siap balik <laughs> siap banser siap siapa kita oh kok itu gerak wah wah wah palsu ya banser ya siapa kita NKRI ecek ya, siapa kita tah eta eh, siapa kita hulang hulang wah kudu milu mukercap kayaknya kudu miluan diklaksar deh ya insyaallah ini asli-asli orang-orang NU siap jadi benteng-benteng ulama kan para ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah tetap istiqomah ya tetap istiqomah istiqomah itu baik mudah-mudahan emang fatna maaf lahir batin wa kun akhil mubtadi musamihan wa kun islahil fasadi nasihan wa aslihil fasada bitamuli wa in badihatan fala tubaddili kalau ada kesalahan, kehilapan, tolong luruskan. Tapi kalau ada benarnya, mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.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 ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد الرمل الرفيق صلاة ترزقنا بها من أهل التوفيق وتبلغنا بها الحضور إلى بيت العتيق وزيارة قبره وأبي بكر الصديق وعلى آله وصحبه وسلم اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما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 apa yang beliau sampaikan kita bisa mengambil ilmu dan hikmah untuk kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kami atas nama pembawa acara dan seluruh panitia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wallahul muwafiq ila aqwamit tariq. alaikum warahmatullahi wabarakatuh.